Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang selanjutnya eh, dari kitab Syarah Masail Al-Jahiliyah. Sekarang kita memasuki permasalahan jahiliyah yang ke-48. Qala al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahmatullah alaih. Al-mas'alatu As tsaminatu wal arba'un. Permasalahan yang ke-48. Al-kufru bi ayatillah bahwasanya termasuk ritual atau perilaku orang-orang jahiliyah mereka kufur menentang terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sebagaimana insyarah oleh Syekh Shalal Fauzan waffaqahullah kata beliau, asyarah min masail ahli jahiliyah" termasuk permasalahan-permasalahan orang-orang jahiliyah Al-kufru bi ayatillahi allati anzalaha ala rusulihi fit Taurat. Yaitu kufurnya mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Ta'ala turunkan terhadap para rasulnya di dalam Taurat wal Injil ataupun di dalam Injil wal Zabur atau yang ada di dalam Zabur wal Quran atau yang ada dalam Al-Quran. Wa ghariha minal kutub al-munazzalah atau yang selainnya daripada kitab-kitab yang telah diturunkan dari langit. Maksudnya adalah kalamullah jalla wa ala. Mereka menolak, menentang, mengkufur terhadap kalamullah jalla wa ala. Baik yang ada dalam Al-Qur'an maupun yang ada dalam Injil, Taurat, Zabur atau yang ada pada kitab-kitab yang lainnya. Karena setiap nabi datang itu dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kitab sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan dan kami telah menurunkan bersama mereka itu kitab dan juga mizan, yaitu sunnah masing-masing. Nah, barakallahu fiikum. Tariqah jalan prinsip dalam berdakwah, syariat dan semisalnya. Yang jelas barakallahu fiikum hafizakumullah masing-masing nabi itu membawa kitab. Cuman kitab mereka apa saja perkara yang seperti itu barakallahu fiikum hafizakumullah yang diberitahukan kepada kita sebagai Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa. Nah, barakallahu fiikum dan juga Al-Qur'an kita imani secara terperinci. Adapun kalau seandainya Nah, barakallahu fikum kitab-kitab tersebut tidak disebutkan kepada kita nama-namanya, maka kita wajib beriman secara global bahwasanya setiap nabi itu membawa sebuah kitab. Nah, Waqad tawa'ada Allah man fa'ala faqal dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan peringatan kepada orang yang melakukan hal tersebut, orang yang kufur terhadap kalamullah jalla wa ala faqal Allah taala berfirman innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus samaa. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mendustakan atau berdusta terhadap ayat-ayat kami dan mereka sombong daripada ayat-ayat kami, la tufattahu lahum. Niscaya tidak akan dibukakan untuk mereka abwaabus samaa, pintu-pintu langit, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu barokah tidak dibukakan untuk mereka barakallahu fikum. Wal Karena mereka tidak beriman Nah, barakallahu fikum. Sehingga tidak dibukakan barakah dari langit dan dari bumi, tidak diturahkan tidak diberikan untuk mereka. Wallahu billah. Walladzina kafaru biayatillahi wa liqa'ih ulaika ya'isu min rahmati. Dan orang-orang yang mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga kufur terhadap perjumpaan kepada eh, terhadap perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala ulaika ya'isu min rahmati. Mereka adalah orang-orang yang enggan orang-orang yang putus asa terhadap rahmatku kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menolak, membantah dan semisalnya mengingkari daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang putus asa dan enggan untuk mendapatkan kecintaan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dan yang selain itu minal ayati berupa ayat-ayat yang ada allati tadhkuru annal kuffar Nah, barakallahu fikum yang mana ayat tersebut menyebutkan annal kufara bahwasanya orang kufar yakfuruna bi ayatillahi subhanahu wa ta'ala mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wa yu'aridunaha uqulihimul fasidah dan mereka menggantikan eh, atau menghadapi menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan akal-akal mereka yang rusak. Bayangkan itu. Nah, Allah taala telah menjanjikan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang Akal mereka tidak digunakan pada jalan yang benar. Akal mereka memiliki akal na'am mata hati, namun mereka tidak menggunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Justru digunakan untuk merusak, mengingkari terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat keadaannya dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins dan sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam. Kebanyakannya dari kalangan jin dan manusia. Banyak sekali dari kalangan jin dan manusia. Lahum kulubun la biha. Mereka memiliki mata hati, memiliki akal-akal, namun tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la biha. Dan mereka memiliki mata-mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walhum adhanun yasma'una nabiha dan mereka memiliki telinga-telinga namun tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Wal iyad billah. Naam. Kemudian kata beliau sini Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah wa bisyubahihimul batilah dan mereka menghadapi ah, menghadapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan akal-akal mereka yang rusak dan juga dengan syubhat-syubhat mereka yang batil Eh, syubhat-syubhat yang batil yang mereka gunakan untuk menghadapi melawan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala billah. Sedangkan hati manusia bagaimana? Hati manusia tabiatnya lemah sehingga kalau tidak memiliki ilmu, tidak memiliki dagangan atau dukungan yang kuat barakallahu fikum, ilmunya sangat lemah, dikhawatirkan tersambar oleh syubhat yang sangat berbahaya tersebut. Innal quluba dha'ifah wasyubha al-khattafah wasyubha khattafah. Innal quluba dha'ifah wasyubha khattafah. Sesungguhnya hati-hati itu lemah Sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Waliyadzubillah. Naam. Kemudian kata beliau di sini, "Wa hadha yanjarru ila kulli man kadzdzaba bi ayatin min ayatillah." Dan perkara ini eh, menyeluruh eh, barakallahu fikum mengenai juga kepada setiap orang yang mendustakan ayat-ayat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala au bihaditsin sahihin atau dengan salah satu hadis yang sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia menolak, membangkang, membantah eh, seraya menghadapi dengan akal-akal mereka yang rusak atau syubhat-syubhat mereka yang batil, maka terkena juga ancamannya. Waliyadu nah Nah, Fa innahu ayatillah karena termasuk hadis-hadis itu juga hadis yang sahih itu juga termasuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena dua-duanya barakallahu fikum wa hafizakumullah, Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah wahyu yang turun dari langit barakallahu fikum na'am. Oleh karena itu banyak dari kalangan para ulama yang menyatakan bahwasanya fatwa ulama nah barakallahu fikum bukanlah Al-Qur'an yang turun dari langit. Fatwa ulama bukanlah wahyu yang turun dari langit. Yang diinginkan para ulama tersebut barakallahu fikum hafizakumullah adalah kalam atau fatwa para ulama yang berseberangan dengan dalil, bertentangan dengan dalil. Barakallahu fikum atau fatwa para ulama yang tanpa disandari atau tanpa disandarkan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah semata-mata fatwa itu bukanlah wahyu. Jadi perlu diperhatikan, jangan sembarangan dalam mengambil, dikit-dikit diambil, ada fatwa lalu diambil, enggak dilihat dulu sesuai dengan dalil ataukah tidak. Hati-hati barakallahu fikum man farqad dalil dhalla 'an sawa'is sabil. Barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Karena banyak sekali dari kalangan hizbiyun, baik dari pengikut TV Roja ataupun juga para hizbiyun yang ada. Nah, barakallahu fikum bahkan ada juga sebagian oknum-oknum. Nah, barakallahu fikum dari kalangan mereka mengaku ahlu sunnah wal jamaah, namun mereka senang bangga kalau dapat fatwa ulama yang membolehkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Eh, perkara-perkara eh, yang perlu diperhatikan itu. Nah, kalau kita tidak, ahlu sunnah wal jamaah seharusnya bangga dan senang manakala apa? Manakala sandarannya adalah dalil Al-Quran dan As-Sunnah, fatwa ulama kita ambil. Kita tidak pernah yang namanya mencaci maki para ulama. Wal billah ya. Namun selama fatwa ulama tersebut nah barakallahu fikum berlandaskan dalil eh, bersumberkan dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah kita ambil barakallahu fikum. Namun kalau berseberangan, bertentangan bagaimana? Ya harus kita tinggalkan barakallahu fikum. Naam. Harus kita tinggalkan sebagai bentuk ulangan atau dalam artian pengulangan kembali kami sebutkan faedah yang disampaikan oleh Imam Imam Malik Imam Darul Hijrah Abu Abdullah ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayan Ilmi wa Fadlih. Jami' Bayan Ilmi wa Fadlih. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan innama ana basyarun, hanya saja aku manusia biasa. Ukhti wa usib, kadang keliru dan kadang benar kata beliau. Fangduru fi ra'yi, maka perhatikanlah pada fatwaku, pendapatku. Fakullama wafaqal kitab sunnah fakhudhu bih. Selama fatwaku Nah, bertepatan atau mencocoknya Al-Quran dan As-Sunnah maka ambillah bayangan itu. Jadi beliau seorang imam tidak mengajak ta'assub, tidak mengajak fanatik, tidak mengajak untuk mengekor, tidak. Beliau tetap menyarankan yang benar. Lihat dulu fatwaku. Ya, selama fatwaku mencocoknya Al-Qur'an dan As-Sunnah ambillah kata beliau. Wa kullama lam yuwafiqil kitab as sunnah fatrukuh kata beliau. Selama fatwaku pendapatku tidak mencocoknya Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka tinggalkanlah barakallahu fikum. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya para ulama ahlu Sunnah wal Jamaah mereka tidak mengajak untuk taklid, tidak mengajak untuk ta'assub fanatik, tidak mengajak untuk mengekor tanpa bukti atau burhan. Wal Jadi sadaran kita adalah dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan waffaqahu Allah. Li'anna wahyun min Allah azza wa jalla karena As-Sunnah juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berucap dengan hawa nafsu, melainkan yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kurang apa lagi sekarang? Naam. Falladhi yukadzib bi ba'di al-hadits as-sahihah. Falladhi yukadzib bi ba'di al-hadits as-sahihah. Maka orang yang mendustakan dengan sebagian hadis-hadis yang sahih, sudah datang hadis yang sahih didustakan, kama yaf'aluhu ba'dul maghrurin wal musaqqafin, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang yang tertipu orang-orang yang mereka berpolitik atau orang-orang yang mereka na barakallahu fikum hafizakumullah jauh dari ilmu Idalam lam tuwafiq afkarahum wa perhatikan ini apabila hadis-hadis yang sahih tersebut tidak sependapat atau tidak sesuai dengan pemikiran-pemikiran mereka tidak sesuai dengan akal-akal mereka nam wa alaihi al atau sebagian atau seperti apa yang orang-orang aqlaniyun yang mereka mengedepankan akal di dalam berprinsip atau dalam berdakwah, nah barakallahu fikum atau dalam e, barakallahu fikum beribadah dan semisalnya, kullu hadza min at-takdzib bi ayatillah subhanahu wa taala. Ini semuanya, seluruhnya ini semuanya merupakan merupakan bentuk enam kedustaan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wal wajibu 'alal mu'min, maka yang wajib atas seorang mukmin an yu'mina bi ayatillah, hendaknya beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wa an yusaddiqa biha dan hendaknya membenarkan dengan ayat-ayat tersebut wa an ya'mal biha na'am dan hendaknya beramal dengannya li annaha haqqun la ya'tarihil batil dikarenakan barakallahu fikum hafizakumullah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebenaran tidak ada sedikit pun kebatilan yang mengiringi atau mengikuti daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak ada keraguan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi alif lam mim dzalikal kitab itu Al-Qur'an la raiba fihi tidak ada keraguan di dalamnya. Oleh karena itu jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meragukan isi atau kandungan dari Al-Qur'an. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Itu Al-Qur'anul Karim yang tidak datang eh, tidaklah ada kebatilan datang kepadanya, tidak dari arah depan maupun dari arah belakang. Tanzilu min hakimin hamid yang mana Al-Quran turun dari zat yang maha bijaksana dan zat yang maha mulia dan terpuji. La yatatarraku ilaiha syakun wala raibun. Tidak terketuk. Nah, barakallahu fikum. Tidak tersentuh. Nah, ya, kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sedikit pun keraguan tidak pula. Nah, kebimbangan barakallahu fikum. Semuanya intinya atau isi daripada kandungan al quran al Karim adalah benar, tidak boleh diragukan. Bahkan semuanya isinya adalah keyakinan barakallahu fikum ilmu di anal ilma bidayatul yakin, kama anal jahla bidayatul syak. Dikarenakan ilmu itu adalah permulaan daripada keyakinan. Orang yakin karena berilmu, sebagaimana kebodohan adalah permulaan daripada keraguan. Orang ragu karena bodoh, tidak memiliki ilmu walinya billah. Oleh karena itu Al-Qur'anul Karim bukanlah ucapan manusia, namun adalah kalamullahi jalla wa ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan di dalam ayat-ayat yang banyak memberikan ultimatum peringatan kepada orang-orang yang sombong, dan membangkang seraya mengatakan Al-Qur'an bukan kalamullah, Al-Qur'an ucapan manusia ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul la in sam'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu nabi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Katakanlah kepada mereka, nah kalau seandainya jin dan manusia berkumpul, nah kalau seandainya jin dan manusia berkumpul semuanya untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi. Niscaya mereka tidak mampu mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Walaupun sebagian mereka terhadap sebagian mereka atau sebagian yang lainnya saling tolong menolong tidak akan mampu jin dan manusia semuanya. Na'am barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah jalla wa ala wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisurah. Jika kalian memang benar-benar masih ragu terhadap Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu terhadap Al-Qur'an yang kami turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'tu bisurah. Datangkanlah kepada kami satu surat saja. Tantangan yang sangat berat barakallahu fikum hafizakumullah. Nas'alullaha assalamat salamata wal afiyah wa nas'alullaha an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan innahu waliyudzalik